Bagaimana kalau oh, oh, oh, hukumnya kalau sholat fardu semuanya menggunakan doa kunut? Tidak ada kunut hanya waktu subuh saja dalam madhab syafi'i dan madhab Malik dan juga madhab Imam Ahmad dalam riwayat salah satu riwayatnya. Jadi menurut madhab syafi'i kunut itu hanya subuh saja. Akan tetapi ada kunut selain sholat subuh setiap sholat bukan saja fardu disunahkan di saat terjadi bencana Palestina dibantai umat Islam di mana di ada bencana di Aceh, ada bencana di Jogja, ada bencana. Itu namanya kunut nazilah boleh dibaca setiap kali sholat. Bukan saja sholat fardu, sholat sunnah pun disunahkan untuk kita membaca namanya kunut nazilah. Nazilah itu kunut untuk mengangkat bencana. Nazilah itu turunnya bencana. Jadi kunut nazilah boleh. Akan tapi kunut subuh, kunut uh, ah, itu hanya subuh, kunut subuh hanya waktu subuh. Selain itu namanya kunut nazilah.